Beliau berkata, Barang siapa memperbanyak mengingat kematian, maka ia akan dianugerahi tiga perkara. Yang pertama, bersegera untuk bertobat. Yang kedua, ketenangan dan ketentraman hati. Dan yang ketiga, semangat untuk beribadah. Sebaliknya, barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Yang pertama, menunda-nunda taubat. Yang kedua, kegelisahan dan kegundahan hati. Dan yang ketiga, rasa malas untuk beribadah. Diceritakan suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu melihat seorang anak kecil yang sedang bermain-main dengan seekor burung kecil di tangannya. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu merasa kasihan melihat burung tersebut. Maka ia membeli burung tersebut kemudian melepaskannya. Setelah Sayyidina Umar wafat, orang-orang soleh pada waktu itu bermimpi bertemu dengannya. Mereka bertanya kepada Sayyidina Umar, "Apa yang Allah lakukan kepadamu?" Sayyidina Umar menjawab, "Allah mengampuni dan memaafkan dosa-dosaku. Mereka bertanya lagi, dengan apalan apa Allah mengampunimu? Dengan kedermawananmu, keadilanmu, atau kezuhudanmu? Sayyidina Umar menjawab, Allah mengampuni dan memaafkan dosa-dosaku. Mereka bertanya lagi, dengan amalan apa Allah mengampunimu? Sayyidina Umar menjawab, ketika kalian memasukkan jasadku ke dalam kubur lalu menimbunku dengan tanah dan meninggalkanku sendiri dalam kubur maka datanglah dua malaikat yang gagah menghampiriku akalku pun terbang dan sendi-sendiku pun bergetar melihat kegagahan dua malaikat tersebut keduanya lalu meraih tubuhku dan mendudukkanku saat keduanya akan bertanya kepadaku, aku mendengar sebuah panggilan, tinggalkanlah hambaku ini. Janganlah kalian menakut-nakutinya, sesungguhnya aku menyayanginya dan telah mengampuninya. Pada saat di dunia, ia menyayangi seekor burung kecil, maka aku menyayanginya pada kehidupan akhirat. Oleh karena itu, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu pernah meriwayatkan bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah orang yang ada di bumi, niscaya engkau akan disayangi oleh yang ada di langit. Anda tengah mendengarkan Radio Da'watul Mustafa 107,1 FM Lumajang, Jawa Timur. Radionya Ahlus Sunnah wal Jamaah sesungguhnya